Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Penamaan masjid ini menjadi Masjid Umar bin Khattab tentu berdasarkan banyak pertimbangan. Nah, tapi yang jelas dan itu tentunya pasti. Nah, mudah-mudahan demikian agar selalu mengingatkan kita tentang sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu taala Harapannya agar Umar ibn Khattab sebagai seorang khalifah bisa menjadi sumber inspirasi buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Karena memberi nama itu bukan sekedar basa-basi belaka. Memilih sebuah nama itu tentu untuk sebuah keperluan yang mulia. Termasuk masjid ini dinamakan Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kalau pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum salat maghrib, kita telah berbicara secara ringkas tentang pernyataan jujur dari tiga khalifah yang berbeda. Khalifah, siapa yang pertama? Al-Mansur. Yang kedua khalifah Harun Ar-Rashid. Yang ketiga Al-Khalifah Al-Ma'mun. Ketiga-tiganya selain khalifah-khalifah yang lain juga itu tadi telah bercerita secara jujur dan berterus terang kepada kita bahwa yang menjadi cita-cita tertinggi, puncak kepuasan yang dicari dan diimpikan sebenarnya bukan sebagai khalifah yang semua fasilitas itu tersedia dan lengkap tetapi sebenarnya yang menjadi cita-cita besar mereka duduk di atas mistabah kursi seorang muhaddis dikelilingi oleh sekian banyak para pemburu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al Mustamli yang bertugas sebagai penyampai hadis dari seorang guru sampai baris yang paling terakhir bertanya kelanjutan dari sanatnya siapa? Siapakah perawi yang akan anda sebutkan? Rahimakallah. Nah, pada session yang kedua ini Bainal Maghrib wal Isya insyaallah kita akan berbicara sedikit tentang kehidupan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala sisi kesamaannya dengan pembahasan yang pertama karena ketiga khalifah tadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sisi kesamaannya adalah sama-sama menjadi khalifah sisi kesamaannya yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sama-sama menjabat sebagai seorang khalifah. Nah, itu saja dari sekian banyak kesamaan dan tentunya banyak perbedaan. Tetapi yang kita angkat, ikhwati fillah barakallahu fikum adalah satu sisi kesamaannya, sama-sama khalifah. Artinya semua yang diinginkan oleh orang itu sebenarnya dimiliki di bawah kuasa dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, tetapi mari kita membaca seperti apakah praktek kehidupan beliau sehari-hari. Radhiyallahu taala Agar kita sadar ternyata ilmu kita masih kurang. Agar kita sadar bahwa masih banyak ilmu yang kita telah miliki belum dipraktekkan. Agar kita sadar bahwa di sana masih ada orang yang jauh lebih besar dari kita jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi kedudukannya. Tetapi dalam praktek kesehariannya luar biasa. Betul-betul menampar kita semua. Nah, mestinya siapapun di antara kita yang aktif di masjid ini, barakallahu fikum, baik yaumi tiap hari atau tiap pekan, tiap bulan atau tiap ada kegiatan selalu menyebut Masjid Umar Ibn Khattab Pekalongan Masjid Umar Ibn Khattab Pekalongan, Masjid Umar Ibn Khattab Pekalongan. Di mana di Masjid Umar Ibn Khattab? Mestinya kemudian mengingatkan kita pada profil dan sosok Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Ibn Khattab sebagai seorang khalifah akan selalu disebut-sebut dengan sikap adilnya yang luar biasa. Nah, kehidupan beliau sederhana bahkan lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Nah, beliau tidak akan mengambil haknya. Ini hak beliau radhiyallahu taala dari bait malil muslimin kecuali dalam keadaan darurat. Ini Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah itu sudah ditentukan oleh tim yang memang telah disepakati bahwa si fulan per bulannya mendapatkan hak sekian banyak, sekian ribu dirham, sekian belas ribu dirham. Itu sudah ditentukan oleh memang sebuah lembaga tersendiri, Bait Malil Muslimin. Nah tentunya Umar bin Khattab memiliki hak. Namun beliau tidak akan mengambil hak itu per bulannya kecuali dalam keadaan darurat. Itu pun itu pun secukupnya. Tidak lebih dari apa yang diperlukannya radhiyallahu taala Nah, artinya kalau misalkan jatah beliau 40 ribu dirham, kemudian keperluan beliau dalam keadaan darurat 15 ribu, yang beliau ambil 15 ribu, sisanya yang 25 ribu itu tetap dibiarkan dan disimpan di bait malul muslimin untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang jauh lebih berhak lagi. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam hal ini beliau berpegang dengan firman Allah Azza wa Jal. Di dalam surat An-Nisa, "Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Barang siapa yang sudah cukup, sudah memiliki harta, kaya, maka hendaknya dia jaga kehormatan dirinya. Tetapi kalau dia orang yang fakir, silahkan ambil dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini terkait dengan kewajiban merawat dan memelihara anak yatim. Seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yatim, seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yatim, aturannya disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 6 ini. Kalau dia sebagai seorang wali sudah cukup, maka hendaknya dia jaga diri kehormatannya dengan tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim yang dia rawat. Nah, kalau dia sudah cukup, harta benda yang dia punya <clears throat> sudah ada, mestinya adabnya dia tidak mengambil sedikit pun atas nama upah, atas nama jasa, atas nama biaya dan seterusnya tidak, karena dia sendiri sudah gani kaya. Tapi kalau misalkan sebagai seorang wali dari anak yatim, statusnya fakir miskin, silahkan ambil seperlunya dengan cara yang baik bil ma'ruf dengan penuh tanggung jawab. La Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inni anzaltu mal Allah minni manzilatil yatim." Saya memposisikan diri sebagai khalifah layaknya anak yatim. Layaknya wali dari anak yatim. Saya ulangi kembali. Saya memposisikan diri sendiri selaku khalifah seperti wali dari anak yatim. Kalau misalkan saya sudah cukup, saya akan tahan diri, tidak akan mengambil walaupun itu haknya. Tapi kalau saya perlu, saya akan ambil dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini kehidupan sederhana dari seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Begitu sederhana ya kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, putrinya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merasa kasihan, tersentuh dengan kehidupan sang ayah, seorang khalifah. Sampai-sampai putrinya Hafsah, putrinya yaitu Hafsah memberikan saran dan mengingatkan ayahnya untuk sudahlah ambil hakmu wahai ayah. Nah, ambil hakmu wahai ayah untuk lebih meningkatkan kualitas makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Nah, itu saking kasihannya. Hafsah, putrinya sendiri. Radiyallahu ta'ala Akan tetapi apa yang terjadi? Nah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan putrinya dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya sendiri. Nah, suaminya sendiri yang tentunya telah meninggal waktu itu, Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nah, memberikan tanggapan atas saran dan usulan dari putrinya untuk ya meningkatkan kualitas makan, minum, pakaian serta tempat tinggalnya. Karena kasihan melihat Umar bin Khattab seperti itu. Yang dilakukan Umar bukan marah, bukan tersinggung, bukan emosi, tapi justru Umar bin Khattab bercerita, "Bukankah Rasulullah dulu begini? Bukankah Rasulullah demikian? Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini?" Sampai kemudian Hafsah putrinya sendiri menangis teringat kembali kepada kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena pendidikan hidup sederhana itu yang menanamkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menginginkan untuk mencontoh serta meneladani Rasulullah serta juga meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, ketika seorang panglima Romawi dalam sejarah yang masyhur datang ke kota Madinah dalam keadaan tertawan, tertangkap. Ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dibawa oleh sebagian sahabat ke rumahnya yang begitu sederhana. Nah, terkejut sang panglima Romawi, betul-betul terkejut. Panglima musuh, ya Allah. Terkejut, betul-betul terkejut. Nah, yang dibayangkannya tidak seperti kenyataan. Yang dia lihat jauh dari apa yang dia pikirkan. Ternyata kediaman Umar bin Khattab, pimpinan tertinggi umat Islam, bukanlah istana yang megah, tinggi, dikelilingi oleh benteng kokoh, tapi rumah sederhana sampai-sampai tidak bisa dibedakan dengan rumah-rumah umat Islam lainnya. Ini rumahnya Umar, iya ini rumahnya Umar. Tanpa ada pengawalan, tanpa ada ajudan, tanpa sekretaris pribadi, itu tidak semua. Tidak ada yang bisa membatasi Umar dengan rakyatnya. Ternyata ketika itu Umar bin Khattab sedang keluar, tidak berada di rumah. Ada informasi sampai bahwasanya Umar bin Khattab sedang di Masjid Nabawi. Panglima musuh ini dibawa menemui Umar bin Khattab yang saat itu sedang sendiri. Umar bin Khattab baru saja istirahat di masjid. Nah, tanpa alas tanpa alas yang megah, kasur yang empuk, karpet yang mahal, tidak. Ketika beliau terbangun dengan pakaiannya sederhana, tanpa ada pengawal seorang pun. Bekas-bekas pasir yang kasar itu terlihat di pipi, leher, punggung, dahi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini khalifah kalian. Ini pemimpin besar kalian. Ini Umar bin Khattab. Baru pertama kali bertemu yang kemudian menjadi sebab Islamnya Islamnya radhiyallahu taala anhu. dan ya. Umar Ibn Khattab demikian. Nah, ketika Baitul Maqdis ditaklukan, dikepung oleh pasukan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Nah, dikepung sekian lama. Nah, kemudian para pemimpin dan tokoh Baitul Maqdis ketika itu kaum Nasrani mengirimkan sepucuk surat menyatakan siap takluk kepada umat Islam tetapi dengan syarat yang menerima kunci gerbang besar kota Baitul Maqdis, kota Ilya namanya saat itu. Harus Khalifah Umar bin Khattab langsung. Umar bin Khattab berangkat dengan kesederhanaannya. Nah, dalam salah satu perjalanan menuju Baitul Maqdis ini sudah di daerah Syam. Nah, sudah di bumi Syam, semakin mendekat ke Baitul Maqdis Nah, kota Yerusalem orang bilang mengatakan sekarang. Nah, semakin dekat ada sungai kecil yang harus dilewati. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sederhana. Beliau turun dari apa kendaraannya, sandal beliau yang terbuat dari kulit sederhana itu dijepit di, di ketiaknya begini. Yang satu menjepit sandal, yang satu memegang tali kekang. Diingatkan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ya Amirul Mukminin, Anda sekarang tengah berada di sebuah wilayah yang menganggap perbuatan seperti ini akan meruntuhkan martabat seseorang. Tidak pantas. Menurut orang-orang di sini, sebagai seorang pemimpin besar Anda melakukan yang seperti ini. Pegang tali kekang sambil jepit sandal begini. Ini kaki. Ini pemimpin besar umat Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tuh. Seandainya yang mengatakan seperti ini bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Kunna Nah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, walau ibtaghaina ghairahu adzallana Allah." Wahai Abu Ubaidah, kita sebagai umat Islam adalah kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman kita. Kalau misalkan kita mencari selain Islam sebagai gaya hidup, sebagai pola pikir. Nah, Allah akan hinakan kita. Hina dan mulia itu bukan ditentukan dengan apa yang engkau sampaikan, tapi hina dan mulia itu ditentukan dengan keislaman kita. Istiqomah kita di atas Islam. Ini kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya barakallahu fikum, ya kalau kita banding-bandingkan ternyata masih banyak di antara kita yang jauh lebih kaya dibandingkan Umar bin Khattab sang khalifah. Nah, bahkan di dalam biografi beliau disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala meninggal dunia masih menyisakan hutang. Tetapi beliau berhutang dengan perhitungan yang pasti. Beliau yakin dan sudah berhitung benar bahwa setelah meninggal dunia hutang itu pasti segera dan bisa dilunasi oleh ahli warisnya. Nah, ini kesederhanaan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena beliau ingin hisabnya nanti di hari kiamat cepat dan mudah. Semakin sedikit harta yang kita punya, hisabnya semakin cepat dan semakin mudah. Semakin banyak harta yang kita punya, semakin lama dan semakin banyak pertanyaan yang harus dijawab. Harta ini engkau punya dari mana? Caranya halal ataukah haram? Engkau gunakan tuh dan engkau habiskan tuh apa? Engkau salurkan harta yang engkau punya untuk apa? Harus dijawab semuanya. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengajarkan kepada kita hidup sederhana itu seperti apa. Barakallahu fikum. Nah, ya kita kalau berangkat ke sini ke masjid Umar bin Khattab ingat lagi ya Umar bin Khattab hidupnya sederhana. Kan ya. Jangan cuma nyebut masjid Umar bin Khattab, masjid Umar bin Khattab kan. Wah, kalau saya ngajinya di masjid Umar bin Khattab kan itu. Salafi tulen ya di situ. Salafi sejati ya di Umar bin Khattab. Praktiknya lah. Kan itu. Coba kita ambil pelajaran. Nah, bayangkan sampai kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada apa namanya? Salah satu salah seorang orang dekat termasuk dekat sebenarnya. Nah, melihat kehidupan Umar bin Khattab yang sederhana itu kan kasihan. Ini khalifah, Pak. Khalifah. Kok hidupnya sederhana seperti ini? Nah, Bukan kemudian dengan alasan ya sudah ini protokolernya seperti ini, ya. sudah apa aturannya undang-undangnya demikian tidak. Nah, ada orang dekatnya mengingatkan. Nah, agar makanan yang dikonsumsi Umar itu ya ditambahlah kualitasnya lebih lezat, lebih lembut, pakaiannya, tunggangannya dan seterusnya. Karena kalau dipikir-pikir Umar bin Khattab secara kedudukan tentu orang yang lebih berhak dibandingkan semuanya. Tapi apa subhanallah. Ini Umar memberikan pelajaran buat kita. Ternyata ketika ada masukan dan saran seperti itu, bukannya Umar senang, Umar marah luar biasa. Umar malah Umar radhiyallahu taala marah luar biasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat orang itu dihukum pukul dengan pelepah kurma. Nah, apa alasan Umar bin Khattab memberikan pelajaran kepada karyawan, pegawai, anak buah untuk tidak sekedar asal Bapak senang. Bukan cuma untuk menyenangkan pimpinannya. Nah, apa kata Umar radhiyallahu taala seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifat Sofwah kata uh, Umar bin Khattab ama wallahi ma araka aradta biha Allah wa ma aradta biha illa muqarabati kata Umar radhiyallahu taala demi Allah saya menilai masukan yang engkau berikan ini nah bukan untuk mengharap wajah Allah engkau lakukan ini agar lebih dekat kepada aku nah jadi ini pembelajaran jangan punya prinsip asal bapak senang asal koncone senang asal orang tuanya senang tidak nah barakallahu fikum ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala begitu sederhana sekali Nah, begitu sederhana sekali. Ayo kita belajarlah dari kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mestinya semakin tinggi keilmuan seorang itu ya semakin sederhana. Nah, sederhana itu bukan berarti apa murah. Bukan berarti opo anane. Bukan berarti apa namanya kemudian pakai sesuatu itu yang sifatnya cepat rusak, bukan. Nah, sederhana itu artinya seperlunya. Barakallahu fikum seperlunya. Nah, mau menggunakan pakaian yang mahal silahkan. Nah, silahkan. Menggunakan mobil yang mahal silahkan, rumah yang mahal silahkan. Asalkan itu semua tidak menjadikan kita, tidak menjadikan kita lupa dengan tugas yang sesungguhnya. Karena sebenarnya zuhud itu di hati, bukan apa yang ada di tangan kita. Ingat, yang disebut zuhud itu di hati, bukan apa yang di tangan kita. Nah, sekarang kalau orangnya males, nggak mau kerja, cepat putus asa, mudah menyerah, sehingga kehidupannya semrawut, kan itu. Ditanya kok gitu, zuhud ingin meniru Umar bin Khattab, ngapusi sampean, ngapusi, bohong, mengatasnamakan pola kehidupan seperti itu dengan kehidupan Umar bin Khattab ngapusi sampean, bohong nggak boleh, dosa itu. Nah, ingin mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Nah, kenapa? Karena ternyata jawaban itu hanya untuk menutupi kemalasannya, menutupi apa namanya sikap mudah menyerahnya, menutupi apa namanya sikap putus asanya, nah, menutupi semangatnya yang tidak kuat dalam bekerja mencari maisha. Jangan. Nah, beda antara kamu dan Umar. Umar mampu tapi beliau tidak mengambilnya. Umar bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala bisa, tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau mampu, tetapi tidak melakukannya. Anda memang tidak mampu. Karena itu tadi malas, nggak mau kerja, nggak mau informa cari informasi, duduk aja di rumah, kan itu. Anak-anaknya makan sederhana, istrinya pakaiannya apa namanya sudah tiga tahun yang lalu nggak ganti-ganti cadarnya, Kan gitu. Pakaian sudah robek-robek, kaos kakinya sampai kelihatan telapak kakinya. Kalau diingatkan, zuhud ingin meniru Umar bin Khattab. Saya kan jamaah masjid Umar bin Khattab. parah sampean. Itu parah. Nah, jelas menutup aurat itu jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Menutup aurat itu jauh lebih baik daripada beralasan itu tadi zuhud-zuhud tapi ternyata aurat istrinya tidak tertutup dengan baik. Ternyata anaknya menjadi mental pengemis Mohon maaf kalau agak keras kata-kata ini. Nah, jadi ada saking pengin berlindung dari balik zuhud, anak-anaknya nunggu gini kalau, "Mi, belikan mi, itu mi." Gitu. "Pak, bagi dong, Pak." Sambil orang kalau lihat apa anak-anak itu lihat orang makan enak itu diliatin terus, berharap diberi. Astagfirullah. Kemudian dengan alasan zuhud tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu barakallahu fikum. Artinya contoh dan tirulah Umar bin Khattab dengan yang sebenar-benarnya, dengan yang sebenar-benarnya. Nah, ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesederhanaan kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu juga tergambar dalam muamalah atau interaksi beliau dengan bawahan-bawahannya. Prajurit, karyawan, pegawai, atau siapapun yang ada di bawahnya. Disebutkan di dalam biografi beliau radhiyallahu taala anhu, yahmilul kirbata ala katifih. Yahmilul kirbata ala katifih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air keluarganya, beliau sendiri yang mencari air ke sumbernya, mengisi air itu di dalam kirbah. Kemudian beliau sendiri yang mengangkat dan memanggulnya sampai ke rumah. Nah, tidak manja, tidak main perintah, bukan merasa oh sudah banyak pembantu, banyak prajurit, banyak anak buah. Nah, luar biasa. Yang mungkin beliau lakukan, beliau lakukan. Yang mungkin beliau lakukan, beliau lakukan. Nah, kalau misalkan alasannya, wah, oh, seorang pemimpin kan tugasnya banyak. Masa waktunya habis hanya untuk mengangkut air dari satu tempat ke rumahnya. Masih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Subhanallah. Itu kan pemikiran kita kalau dalam hitungan satu menit, dua menit. Tapi kalau kita lihat efeknya ke depan, ketika Umar bin Khattab memberikan contoh bekerja itu seperti apa. Sederhana itu bagaimana. Etos untuk berbuat itu bagaimana. Menular. Nah, kepada prajurit-prajuritnya, bawahannya, anak buahnya, wakil-wakilnya di daerah. Sehingga akhirnya mereka betul-betul bekerja. Nah, dan itu subhanallah terbukti. Apa yang dilakukan dan dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala lahu ta'thirun fi umbalihi, punya pengaruh kuat pada pekerja-pekerjanya, anak buah dan bawahannya. Ketika melihat sang pemimpin kerja dan betul-betul berbuat, kerja dan betul-betul berbuat, anak-anak buahnya juga akhirnya mereka terdorong dan punya semangat untuk bekerja. Nah, jadi cara pikirnya itu panjang, bukan cara berpikir pendek. Wah, seorang pemimpin kok masih menyempatkan waktunya ngangkat air sendiri, bahwa yang mikir yang lain, yang lain, yang lain. Bukan seperti itu cara memandangnya. Tetapi cara memandangnya adalah bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ternyata memberikan pengaruh positif pada bawahan-bawahannya. Maka Umar radhiyallahu taala mestinya selalu kita ingat syakhsiyatuh kepribadiannya, profil beliau. Nah, sehingga pantas saja. Nah, kalau misalkan apa namanya kita Cobalah sesering mungkin membaca biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala terutama yang ditulis oleh Al Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhud. Juga biografi-biografi yang ditulis oleh para ulama tentang Umar bin Khattab sampai sebagian ulama mengatakan barang siapa yang ingin menambah serta meningkatkan kualitas imannya silahkan baca biografi silahkan baca sejarah hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengajak apa bawahannya murid-muridnya artinya se sekelompok orang serombongan orang itu diajak berjalan-jalan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diajak jalan-jalan, gitu, keliling. Sampai akhirnya Umar bin Khattab berhenti di depan atau di hadapan tumpukan sampah. Kalau dalam bahasa kita TPA, tempat pembuangan akhir kan gitu ya. Sampah-sampah dari perumahan penduduk itu dikumpulkan jadi satu. Kalau di Pekalongan jauh nggak ada di sini. Atau nggak ada TPA-nya? Saya yakin ada TPA-nya. Tiap daerah pasti ada TPA-nya. Di mana Bu Amr TPA-nya? Nggak tahu. Oh di Batang. Tapi batang ada kan? Oh ada. Pekalongan di mana Pak? Pantai Selamaran. Masya Allah. Pernah ke sana? Enggak ke eh, tempat sampahnya itu. Tapi setelah nanti membaca ceritanya Umar, coba sesekali ke tempat sampah. Sekali aja, karena saya sampaikan seperti ini karena saya sudah praktek. Memang benar Umar bin Khattab itu. Betul, betul, betul. Sungguh betul luar biasa. ya. itu jarak kilo dua kilo tempat pembuangan akhir sampah di sebuah kabupaten waktu itu, bukan di Jogja. Lewat sana. Uh, baunya luar biasa. Sangat-sangat terganggu sekali. Pengen muntah. Lihat itu sudah mata gatel, telinga, semuanya gatel itu. Semua panca indera kita itu gatel kalau sudah lewat tumpukan sampah. Bukan cuma sampah RT. Ini sampah tak kota jadi ceritanya Umar bin Khattab mengajak satu rombongan jalan-jalan terus berhenti di hadapan tumpukan sampah yang banyak sekali di kota Madinah. Nah, lama beliau berdiri begitu. Nah, lama. Itu sampai sebagian anggota rombongan ada yang tutup tutup mulut apa tutup telinga ini? Tutup tutup hidung, jangan sampai keliru. Tutup hidung atau tanah apa segala macam. Umar bin Khattab biarkan. Reaksi seperti itu dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Nah, Sampai akhirnya sebagian orang mengatakan, "Sudahlah Umar, cukup. Mbok ya, jangan di sini. Lanjut perjalanan." Setelah melihat sebagian orang yang diajaknya merasa merasa apa? Merasa nggak betah lah, nggak betah, jijik dan segala jorok ya, itu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Hadhihi dunyakum allati tahrisuna 'alaiha." Sudah seperti inilah dunia yang kalian perebutkan. Seperti inilah dunia yang kalian jadikan cita-cita. Sudah seperti inilah dunia yang kalian idam-idamkan. Seperti ini, mestinya seperti itu. Kalian memandang dunia. Baru mereka semua sadar. Kenapa Umar membawa mereka sampai di hadapan tempat sampah itu. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Kalau misalkan kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Ali yang menggambarkan tentang hakikat dunia, barangkali banyak di antara kita yang belum nyandak sampai ke sana. As dunia, dunia, dunia. Tapi ternyata Umar memberikan pelajaran secara langsung. Nyata. Dibawa semua di hadapan tong sampah itu yang banyak sekali. Gimana? Ah, nggak mau. Ini mestinya sikap kalian kepada dunia. Seperti sikap kalian kepada sampah ini. Karena dunia itu sampah. Paham? Setelah saya baca cerita ini. Saya kemudian berusaha praktek. Bukan karena ragu bener ora, ora. Bukan karena ragu. Demi Allah saya tidak ragu. Cuman saya ingin merasakan seperti yang dirasakan rombongannya Umar bin Khattab tadi tong sampah, sampah gunung itu ada yang begonya gini. Masya Allah, betul juga. Berdiri aja, jangankan satu menit. Berapa belas detik aja sudah gak mampu. Naik motor saya waktu itu. Bablas. Benar kata Umar. Hadhihi dunyakum allati tahrisuna alaiha. Sudah seperti inilah dunia yang kalian perebutkan jadi apa yang kita sebutkan tadi pada pertemuan yang pertama yang menjadi tolak ukur atau faktor untuk mengukur kesuksesan seseorang itu ternyata ya memang betul-betul tambah mulai dari popularitas, harta benda, pangkat kedudukan kan itu ya. Kemudian semualah yang terkait dengan dunia ini. Hadhihi dunyakum allati tahrisuna 'alaiha. Mestinya seperti itu barakallahu Kalau mau ngaji, kemana Umar bin Khattab? Dunia itu sampah Mestinya nama Umar bin Khattab yang dipilih untuk masjid ini mengingatkan kita tentang kata-kata Umar bin Khattab. Dunia ini sampah. Kan itu. Bukan misalkan jaga warung. Kan gitu. Wah ada daurah ini. Ustaz Lukman Ba'abdu. Hafidahullah Ta'ala. Yang belum tentu sebulan sekali ke Pekalongan. Aduh warungnya rame-rame ini. Ya. Wah jen ye. Ya. Waduh eman. Ah, dengarkan streaming aja lah Radio Islam Indonesia RII. Dan nah, sekarang kan teknologi mudah. Nikmat dari Allah harus disyukuri nikmat Allah itu. Astagfirullah, pinterin cari alasan. Kan itu. Mestinya daurahnya di mana? Di Masjid Umar bin Khattab. Oh iya, dunia sampah. Kan itu. Tapi sok warungnya ditutup. Ya silakan putuskan sendiri mana langkah yang terbaik. Mestinya jalan yang harus ditempuh itu seperti apa? Tetap jaga warung, warung makan rame. Nggak ada kan yang punya usaha warung makan di sini? Jangan sampai tersinggung loh ini. Kok pas kebetulan contoh yang saya bawakan apa namanya? warung makan. Karena memberikan contoh itu harus hati-hati. Sudah banyak orang yang komplain sama saya. Dan Ustaz, antum masih contoh kok pas wallahi saya nggak ini sudah mumet, kita mau kasih contoh yang mana? Saya dulu pernah kasih contoh tentang seseorang ini gini gini gini gini misalkan tunggakan SPP-nya santri apa itu anaknya sampai berapa bulan mestinya dia dapat uang untuk dibayarkan SPP-nya karena itu kewajiban. Eh malah beli kulkas. Ada SMS sekian banyak SMS 5 sampai 6 SMS Ustaz. Antum itu kalau menerima berita yang harus benar. Ini, ini memang saya itu beli kulkas itu pemberian dari orang tua saya. Uh koyopas. 5 SMS itu beberapa tahun yang lalu. Astagfirullah. Terus mau kasih contoh apa? Nanti kita kasih contoh apa kompor gas gak ada yang merasa jangan-jangan saya yang dimaksud Ustaz Muhtar ini subhanallah itu 5 SMS komplain sama saya Ustaz tolong kalau menerima berita itu yang benar itu sampai saya sedih sekali saya tersinggung tersakiti hati saya dengan contoh yang disebutkan Ustaz Muhtar gini aduh pas kebetulan <laughs> yang bersangkutan memang SPP anaknya nunggak berapa bulan memang kok ya pas contohnya ah, SPP anaknya nunggak berapa bulan pas dia beli kulkas tapi dia terangkan kulkas itu bukan apa itu bukan ini, itu pemberian dari orang tua saya Ustaz, amanah dari orang tua saya. Kalau misalkan tidak saya berikan kulkas nanti saya dosa. Oh, begitu. Akhirnya saya minta maaf, Afwan, ini anak tidak menyinggung apa itu panjenengan. Saya kok kebetulan ngasih contoh kok ya pas kulkas itu yang teringat pada saya. Betul ngapunten. Malah saya tahu kalau jenengan seperti ini kan ini. Oh iya. Jadi masalah contoh warung makan tadi nggak ada yang tersinggung ini? Ada yang nggak usah disebut. Kalau memang ada jangan. Ini sekali lagi bukan ingin menyinggung pribadi-pribadi, tapi kok pas tadi contohnya yang melintas shhh, itu warung makan. Daurah Ustaz Lukman Ba'abduh misalkan. Waduh sekian bulan belum tentu datang ke Pengalongan. Bingung ini. Kok bingung? Kan itu ini kalau buka warung kan tiap hari sudah. Ya, Bismillah. Tulisi tutup. Hari ini tutup, ada kajian Islam di Masjid Umar bin Khattab. Silakan hadiri dan datangi alamatnya ini, pematerinya. Sekaligus kan orang yang datang kan banyak pelanggannya, pembelinya. Kan itu sekaligus ngajak mereka untuk daurah di Masjid Umar bin Khattab. Tapi jangan ditulisi, dunia itu sampah. Karena mereka belum tentu sih siap kan gitu ya. Artinya uh, yang kita sampaikan kepada orang itu ya sesuaikan kan, sesuaikan dengan level of thinkingnya mereka kan itu, tingkat pemahaman mereka. Jangan karena dunia itu sampah sehingga saya tidak buka warung ini karena warung ini sampah misalkan ya. Akhirnya mereka, uh berarti sampah ini tempat sama tidak. Libur karena ada kegiatan Islam, pengajian, apa namanya dari luar kota, dari jauh, Jawa Timur silakan hadiri. Insya Allah kan begitu mestinya. Jadi pikir-pikir harus dipikir-pikir Nama Umar bin Khattab ini berat loh menjadi tanggungan sampeyan semua. Tapi jangan terus rapat ganti wae jenengi. Jangan. Mau dikasih nama apa? Mau dikasih nama Masjid Al Ikhlas. Harus ikhlas terus yang diingat. Mau dikasih nama Masjid As-Sabirin. Harus selalu menjadi orang sabar. Masjid Asy-Syakur, terus bersyukur. Mau menyebut bait apa Masjid Baitur Rahman, Ibadul Ibadur Rahman, masjid apa itu ada bebannya semua. Nah, tapi ya paling tidak semangat kita untuk mengingat kembali tentang pri, kepribadian atau profil tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu selalu ada. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Amanah yang beliau emban itu betul-betul dirasakan berat. Sampai-sampai beliau pernah menangis. Sampai-sampai pernah beliau menangis hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada seekor kambing hilang terbawa air atau arus sungai kemudian itu milik rakyatnya milik penduduknya kemudian nanti pada hari kiamat ditanya kenapa sampai bisa terjadi seekor anak kambing terhanyut oleh arus sungai ini kan tanggung jawab yang luar biasa dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya kita sering-sering membaca cerita dan biografi tentang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita kembali dan kita kaitkan dengan pembahasan pembahasan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama dengan sebelum eh, pembahasan sebelum maghrib tadi. Nah, lihat Al-Mansur Khalifah Harun Ar-Rashid khalifah. Nah, kemudian siapa lagi? Al-Ma'mun juga khalifah. Yang lebih tinggi dan lebih mulia dari mereka. Umar Ibn Khattab juga seorang khalifah. Semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan sudah beliau-beliau punya. Apa yang kita cari, apa yang kita, kita kejar itu, semuanya itu beliau-beliau sudah miliki. Tapi ternyata barakallahu fikum mereka semua terutama Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah mengingatkan kita. Seperti apakah mestinya dan seharusnya kita bersikap dan berbuat barakallahu fikum dalam kesederhanaan, dalam kesuhudannya dan seterusnya. Naam. Ikhwati yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang perlu kita pelajari dari sosok Umar bin Khattab adalah ketawaduannya kerendahan hati dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih. Lafaz ini lafaz Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qad kana fil umami qablakum muhaddatsun, fa in yakun fi ummati ahadun fa Umar minhum." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu pada umat-umat sebelum kalian ada beberapa di antara mereka yang mendapatkan menjadi uh, memiliki status sebagai muhaddas, artinya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara umatku, pasti Umar termasuk dari mereka. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala beliau memuji Umar Ibn Khattab dalam hal apa? Ketajaman berpikir. Nah, Kemudian juga ketelitian di dalam berpendapat, firasatnya yang luar biasa. Ini dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan Umar ibn Khattab ucapannya dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan beberapa ayat Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala Nah, seperti ayat tentang hijab Umar Ibn Khattab yang terus mendesak Nabi alaihi salatu wassalam. Karena cemburunya yang luar biasa. Karena rasa cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nah, tutupkanlah hijab untuk istri-istri Anda. Karena yang masuk menemui Anda barun wa fajir. Belum tentu semua memiliki hati yang bersih. Tutupi terus tentang hijab itu didorong oleh Umar bin Khattab. Kemudian sampai betul-betul ayat tentang hijab diturunkan Allah Jalla wa'ala ayat tentang pengharaman khamer, Ayat-ayat yang menurunkan yang menjelaskan tentang haramnya khamer minuman keras. Itu pun atas desakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang haramnya mensolati jenazah orang munafik. Itu juga diturunkan Allah Azza wa terkait dengan apa namanya sikap dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian juga nah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Syariat salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu pun atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini luar biasa. Luar biasa Umar bin Khattab. Nah, kecerdasannya, kekuatan berpikirnya, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, sampai-sampai syaitan pun takut kepada Umar. Bukan ke, bukan seperti kebanyakan orang yang takut dengan syaitan, takut dengan jin dan seterusnya. Nah makhluk halus enggak. Syaitan ini yang takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pendapat-pendapatnya luar biasa brilian radhiyallahu taala. Sehingga kalau misalkan kita membaca membaca biografi Umar bin Khattab dan apa-apa saja yang telah dilakukan Umar bin Khattab semasa pemerintahannya luar biasa. Nah, jawatan pos, memperbaiki jalan, kemudian fasilitas untuk umat Islam, kemudian membuat daftar pasukan, kemudian menggilir pasukan, bahkan ada pasukan musim panas, ada pasukan musim dingin. Nah, kemudian strategi perang, itu semua adalah hasil dari buah pikir Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tetapi subhanallah, ikhwati fillah barakallahu fikum, dengan kedudukan dan kelebihan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab seperti ini, sedemikian tingginya sampai dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat yang sama kita pun akan membaca bahwa Umar Ibn Khattab adalah orang yang paling sering bermusyawarah. Umar Ibn Khattab adalah orang yang paling sering mengumpulkan sekian tokoh sahabat untuk meminta saran, masukan, dan pendapat mereka. Andai Umar bin Khattab berdiri sendiri, itu sebenarnya sudah cukup. Andaikan Umar bin Khattab berdiri sendiri dengan pendapatnya, itu sudah cukup. Karena telah mendapatkan tazkiyah rekomendasi dari Allah dan mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita seorang pemimpin itu seperti apa? Orang yang baik itu bagaimana? Orang muslim yang sempurna itu seperti apa? Itu dicontohkan oleh Umar bin Khattab dengan duduk bermusyawarah meminta masukan pendapat. Nah, terkadang sebagian orang berpikir kalau memang sudah jelas keputusannya, apa fungsi musyawarah? Kalau memang sudah jelas keputusannya. Apa fungsi bermusyawarah? Kadang-kadang kan orang berpikir seperti itu. Buat apa musyawarah kumpul-kumpul? Jelas kok. Besok itu mulai liburan kok. Karena ada daurah syekh. Buat apa kita rapat? Buat apa kita musyawarah? Subhanallah. Fungsi musyawarah. Barakallahu fikum. Bukan hanya untuk memecahkan masalah. Bukan hanya untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi selain itu juga. Musyawarah berfungsi untuk memberikan dukungan atas sebuah kesepakatan. Sebuah kebulatan tekad. Menyatukan langkah bersama. Selain satu, juga padu. Barakallahu fikum. Contohlah Umar bin Khattab sekian kali. Silakan baca sejarah Umar. Dalam setiap keputusan Umar bin Khattab mengajak musyawarah para sahabatnya. Nah, mengajak musyawarah para sahabatnya. Ini kan menunjukkan ketawaduan dan kerendahan hati dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mari kita contoh Mari kita kita teladani dalam beberapa hal. Nah, walaupun kita sudah merasa yakin ini paling benar, ini paling tepat, ini paling pas, ini paling bagus. Apa salahnya kalau misalkan kita mengajak bicara orang-orang yang memang kita percaya, orang-orang yang memang memiliki kompetensi, kapabilitas yang cukup, orang-orang yang terkait dengan keputusan yang akan kita berikan. Ajak bicara begini, begini, begini. Nah, bahkan sampai urusan rumah tangga pun, apa salahnya kalau misalkan kita menghidupkan musyawarah di dalam rumah. Saya kan pimpinan, ya, saya kepala rumah tangganya. Istri itu harus manut sama suami, anak-anak harus manut dengan bapaknya. Bukan itu yang kita cari. Itu saya sepakat, saya dukung Anda sebagai kepala rumah tangga. Saya dukung Anda sebagai seorang suami yang paling berhak memberikan keputusan. Saya dukung sepenuhnya. Tapi coba. Nah, berikan dan tanamkan pembelajaran musyawarah kepada istri dan anak-anak Anda. Nah, itu salah satu tujuan dari musyawarah. Untuk mendidik anak-anak Anda, putra-putri Anda, terbiasa memberikan pendapat dan juga menerima pendapat. Membiasakan dari kecil. Nah, ini besok ada waktu libur kan dua hari tiga hari. Mau kemana? Kan itu. Kesini bi, kesini bi, kesini bi. Walaupun seandainya kita sebagai seorang ayah sudah memutuskan besok kan dua hari libur. Abi akan mengajak kalian ke sini, ke sini, ke sini. Ya, siap-siap saya yakin anak-anak, ya senang Bi. Tapi kalau misalkan kita biasakan bermusyawarah agar mereka berani berpendapat. Nah, tetapi kita sebagai orang tua kan fungsinya mengarahkan, membimbing, memberikan berbagai pertimbangan lainnya untuk meluruskan pendapat mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bahkan Umar bin Khattab tidak segan meminta masukan dan pendapat dari orang yang jauh lebih muda darinya. Bukankah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukankah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditarik masuk ditetapkan secara resmi oleh Umar Ibnu Khattab dalam Majlis syura sementara yang lain sudah tua, sudah berumur, tapi ini beliau Ibnu Abbas dimasukkan, masih muda belia, seorang remaja muda. Dimasukkan Umar bin Khattab dan di sana Umar bin Khattab meminta pendapatnya. Nah, bertanya kepada Ibnu Abbas seperti beliau bertanya kepada anggota-anggota syura yang lainnya. Ini kan ketawabuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maka kalau sudah menyebut nama Masjid Umar bin Khattab, langsung ingat muh macam-macam yang perlu diingat ini. Karena wah kesederhanaannya, keberaniannya, semangatnya untuk mendawahkan Islam, kan gitu ya. Di awal-awal Islam. Nah, pengorbanannya seperti apa menemani Nabi Ali salatu wasallam berhijrah di Madinah. Nah, demikian juga apa tadi semua yang sudah kita pelajari ya. Subhanallah. Nah, barakallahu fikum ketawaduannya, keilmuannya, ibadahnya. Naam. Puasanya, perhatiannya kepada keluarganya, perhatiannya kepada masyarakatnya. Nah, itu Umar bin Khattab keadilannya. Jadi kalau ingat Masjid Umar bin Khattab, daurah, pengajian, khutbah Jumat dan yang lainnya. Oh iya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ya ini, barakallahu fikum. Mestinya kan kita masih selalu merasa kurang ilmu. Ilmu kita kan sebenarnya masih kurang. Karena banyak sedikitnya ilmu itu bukan ditentukan dengan banyak sedikitnya faidah yang sudah kita catat dan pernah kita dengarkan. Tapi banyak sedikitnya ilmu itu ditentukan dengan cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Sehingga kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala juga dicintai oleh umat manusia. Nah, itu kan harapannya. Menjadi hamba yang mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat singkat tidak perlu lama-lama. Nah, daripada lama-lama kemudian kita kesulitan untuk mengingatnya kembali kan gitu. Salah satu indikator kita sulit untuk mengingat kembali kalau misalkan 49 menit ini masing-masing kita diminta untuk mengulangnya kembali belum tentu bisa kan gitu ya tapi yang sedikit diamalkan sedikit tapi tepat sasaran mudah-mudahan itu yang kita harapkan wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal mencatatkan kita sebagai hamba yang senantiasa istiqomah di atas Islam dan selalu dan menjadi hamba yang selalu sadar bahwa ilmu kita masih kurang sehingga tidak ada alasan untuk berhenti belajar, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengaji.